به علماؤنا شيخ الأنبت الألباني عليه رحمة الله يقول لا ينبغي لطالب العلم ناهيك عن الحاجة أن يرد على كل ناعم أن يرد على كل ناعم ولكن ينبغي الرد في المواطن التي ينبغي فيها الرد لدفع الإيهام والشبهات عن إخواننا المسلمين وهذا من واجبنا لهذا قام من قام من العلماء الشيخ محمد بالرد على هؤلاء في محاضرة له ماتعة الربع السابقة وبدأ بفضحهم ومع الأسف ما أكمل السلسلة لظروفهم وأخونا أخونا أخونا مزمل الفقيه له سلسلة طيبة كذلك لرد شبه هؤلاء في رد شبه هؤلاء بالأدلة بالأدلة التي تدينهم منها وبالأدلة الشرعية التي تبين مخالفته وهو رد طيب أنصح إخواني بسماعه وفي هذا الصدد كان شيخنا الشيخ القوس وفقه الله جل وعلا بخير قد نصح بتهميش القول يعني التهميش عدم الاشتغال بهم والرد على كل أباطيلهم ماذا ترد؟ أنت على رجل يكذب ماذا تقول؟ سئل الشيخ الفوزان مرة أن أحدهم يقول أن الشيخ الفوزان هذا السؤال موجه للشيخ ينصح بجماعة التبليغ ينصح بجماعة التبليغ فقال الشيخ الفوزان هذا كذاب وما زاد عليه قال هذا كذاب وما زاد عليه سئل عن من يحدد من الشيخ محمد من هذا فقال لا تسمع له لا تسمع له لأنه تحذير غير مؤسس لما يحذر من الشيخ محمد لأنه رد على هؤلاء رد عليه بباطل أم بحق أدلة موجودة يا عباد الله مثل ما هو الحال بالنسبة لمن رد من إخواننا ومن طلبتنا على هذا كبارهم وصغارهم بالأدلة والحجج التي تدينهم زكوا المخالفين زكوا المخالفين بالصوت وأحيانا بالصوت والصورة ولم يتراجعوا ولم يتراجعوا عن هذا أبدا لو تراجعوا لأمسكها لو تراجعوا لأننا لا نسير على قاعدة وهذه من قواعدهم الباطلة أن الرجل مدان عندهم حتى لو رجع وجه حتى لو رجع وجه توبة موجودة صوتية ومكتوبة لا فلان يطعن في الشباب وقس على ذلك أمور من هذا القبيل كثيرة نسأل الله العافية Pada hakikatnya ada beberapa kalimat yang sepantasnya untuk disampaikan pada topik pembahasan ini dan saya tidaklah membawa sesuatu yang baru dalam perkara ini dan tidak pula saya berjalan di atas manhaj yang baru yaitu apa yang aku sebutkan sesungguhnya itu adalah manhaj yang datang dari para pendahulu kita dari kalangan para ulama. Dan kami meyakini bahwasanya tidak semua orang yang melakukan bantahan harus dibantah. Tidak setiap orang yang berteriak harus dibantah ucapannya. Dan inilah yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Di antara mereka Syekh Al-Albani rahimahullah ketika beliau mengatakan tidak sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu dan bagi seorang alim untuk membantah setiap orang yang bersuara. Akan tetapi sepantasnya untuk membantah poin-poin yang penting untuk dijelaskan, untuk dibantah, untuk menghilangkan syubhat dan menghilangkan kepersamaan. Dan ini termasuk di antara kewajiban yang harus kita lakukan. Dan sebagian dari para ulama kita mereka harus tegak di membantahnya seperti Syekh Muhammad Hafizahullah Ta'ala dalam ceramah khusus beliau yang membantah kelompok Sa'afifah di mana beliau membawa kepada mereka meskipun sangat disayangkan sekali beliau tidak melanjutkannya disebabkan karena adanya kondisi-kondisi tertentu demikian pula bantahan dari saudara kita yang berasal dari Sudan, Mozambik Fakiri. Beliau memiliki bantahan berseri yang bagus di dalam membantah syubhat-syubhat mereka ini dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang menghinakan mereka dengan hujjah, dengan dari dari syar'i yang menerangkan tentang bentuk penyelisihan mereka terhadap kebenaran. Dan ini adalah merupakan bantahan yang bagus. Aku menasihati untuk mendengarkan Dan dalam hal yang berkaitan dengan hal ini pula, Syekh kami, Syekh Afidah al Ta'ala, beliau telah menasihati untuk meninggalkan mereka tidak menyibukkan diri dengan mereka dalam membantah setiap kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka bagaimana engkau menghadapi seseorang yang barang dagangannya adalah dusta ketika dia menyampaikan sesuatu berupa tuduhan dan dia berdusta dengan ucapannya itu apa yang kamu harus katakan الشيخ الفوزان Hafizahullah Ta'ala Beliau ditanya Pertanyaan ini diarahkan kepada beliau bahwasanya beliau pernah menasihati jamaah tabligh dalam satu hal maka beliau mengatakan orang ini berdusta orang itu syadda dan beliau tidak menambah lagi ungkapannya kecuali itu. Hah? Ayo. Bahwa Syekh Al-Fauzan menasihati untuk boleh ikut bersama dengan jamaah publik dalam acara mereka atau dalam furuj mereka maka nah, Syekh Fauzan mengatakan orang oh, ini pendusta besar. Dan beliau tidak menambah dari ucapan beliau kata. Dan beliau juga pernah satu ketika ditanya tentang orang yang mentahdir Syekh Muhammad. Apa yang menjadi sikap kita terhadap tahdirnya? Maka beliau mengatakan la tasma'u jangan kau dengarkan ucapannya. Karena itu adalah merupakan takdir yang tidak dibangun di atas asas, tidak dibangun di atas hujjah. Mengapa dia mentahdir? Asyik Muhammad membantah mereka karena beliau membantah kebatilan mereka. Apakah beliau membantah mereka dengan kebatilan atau dengan hak? Maka beliau membantah dengan dengan hak. Sementara mereka mentahdir, apakah mereka mentahdir dengan hak atau dengan batil? Dengan batil. Maka yang seperti ini yang seperti ini Asyik Muhammad Hafizahullah Ta'ala membantah mereka berdasarkan hujah-hujah dan bukti-bukti yang ada disebabkan karena mereka memberi rekomendasi kepada orang-orang yang menyisi al-haq dan mereka belum rujuk dari ini kalau seandainya mereka rujuk maka selesai permasalahan akan tetapi mereka sendiri berjalan di atas satu kain bahwa apabila seseorang bahwa seseorang itu tetap dihinakan dan tetap saja dinisbatkan kepadanya sebuah ucapan walaupun dia telah rujuk dan walaupun dia telah bertobat seperti misalnya dikatakan bahwa seseorang mencerca Syekh Rabi Lalu kemudian dia menyatakan bahwa dia telah bertobat. Namun bagi mereka seseorang yang telah bertobat tetap saja tidak dianggap dan tetap dinisbatkan kepadanya sesuatu yang sebelumnya mereka menisbatkannya sebelum diketahui bahwa dia bertobat. كما فضحوا أنفسهم بأنفسهم لا يقبلون رجوع غيرهم من مخالفيهم ولو رجعوا كما أنهم لا يرجعون عن أخطائهم وهذه سمة من سماتهم قبل أيام كان ديدنهم كلامهم الشيخ محمد طاعن أو طارق والشيخ محمد سيجلد وقريبا سيجلد وما إلى ذلك برأت المحكمة الشيخ محمد من تلك التهمة بأنه ليس قادم تابوا عن قولهم والمحكمة محكمة شرعية والقاضي نفسه القاضي الأول تراجع عن قوله الأول وهكذا بالنسبة لهذه الصفات الخسيسة التي عرفوا بها نسأل الله العافية والعافية إضافة إلى كذبهم وتلبيسهم ومكرهم وفجورهم في الخصومة شعرنا الشيخ بلقوس لم تمنعهم شيبته ولا هيبته التي رعاها الأكابر لما جلس إليهم الشيخ أن يتكلموا فيه بطعونات فاجرة ما سمعناها من قبل قيلت حتى في رؤوس المبتدعة حتى قال أحد الأشقياء عندنا الشيخ فردوس لا يصلح حتى لزليفة أمامه نسأل الله العفو والعافية جرأوهم على مثل هذا ودفعوهم لمثل هذا قال كبير الصعافقة ردوا عليه فقامت هذه الردود الردود المقصود بها التزلل وكلها كذب وافتراء وما من شبهة أوردوها إلا ضحدها أبناؤنا وطلبتنا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه Maka ini, mereka ini sungguh telah mempermalukan diri mereka sendiri dan membongkar kalau mereka sendiri. mereka tidak menerima rujuknya orang lain walaupun mereka rujuk sebagaimana mereka juga tidak rujuk dari kesalahan-kesalahan mereka ini adalah merupakan karakter dan sifat yang ada pada mereka beberapa hari yang lalu kebiasaan mereka dan mereka selalu membicarakan bahwa Syekh Muhammad itu kadif Syekh Muhammad itu suka mencela bahwa Syekh Muhammad itu akan dicampur dicampur dan akan dicampur dan seterusnya ketika pengadilan syariah pengadilan Arab Saudi membebaskan beliau dari tuduhan tersebut. Apakah kemudian mereka rujuk? Apakah kemudian mereka bertobat dari ucapan mereka? Yang menuduh Syekh Muhammad sebagai khabir. Mahkamah pengadilan tersebut adalah pengadilan, pengadilan syar'i. Sementara qadhi hakim yang membebaskan beliau dari tuduhan tersebut dia adalah hakim yang pertama yang sebelumnya menetapkan hukum lalu kemudian beliau pun tarajuk. Beliau rujuk dari hukum tersebut. Ini kopi yang sama. Maka demikianlah yang berkaitan dengan sifat yang rendah yang ada pada mereka yang mereka dikenal dengannya ditambah lagi dengan berbagai macam kedustaan dan talbis dan perbuatan fajir mereka terhadap apa yang dilakukan oleh Syekh kami, Syekh Fakus, Allah. Tidak mencegah mereka posisi beliau sebagai orang tua dan kedudukan beliau sebagai salah seorang di antara orang-orang yang dari kalangan para ulama kibar hal itu tidaklah membuat mereka menahan diri untuk membicarakan beliau mereka mencercanya mereka membicarakannya mereka merusak kehormatannya hingga mereka sendiri mengatakan bahwa Syekh Farkus tidak layak untuk uh, uh, tidak layak untuk Eh, memelihara kambing apa? Beternak. Tidak layak untuk beternak. Ya. Tidak layak untuk beternak kambing. Tidak layak untuk uh, memelihara kambing. Maksudnya kalau memelihara kambing saja tidak layak, gimana dia akan uh, memimpin manusia? Maka pembesar sahabat itu mengatakan kepada para pengikutnya bantah dia, bantah dia. Maka muncullah bantahan-bantahan mereka namun Namun tidaklah setiap syubhat yang mereka sebutkan melainkan syubhat itu telah dipatahkan dan telah dihancurkan oleh para murid-murid kami, anak-anak kami Dan seperti itulah hakikat dari mereka. وصولهم وقواعدهم التي أرادوا كذلك فرضها على السلفيين أصل التقليد هذا الذي حاول من قبل صالح الحربي غفر الله له أن يفرضه على السلفيين وباءت محاولاته بالفشل وستبوء محاولات كل من يأتي بعده بالفشل لأن هذا مربوط الله جل وعلا ما تعبدنا بالتقليد إنما تعبدنا بالاتباع والفرق بين الاتباع والتقليد أما التقليد تأخذ قول غيرك من غير نظر إلى دليله بلا دليل وهذا في الحقيقة أمر شنيع الله جل وعلا ما تعبدنا به أبدا والمقلد لا يكون عالما كما قال ابن القيم رحمة الله عليه وفي أيامها وفي أيامنا واجهنا فالحا هذا ورددنا عليه ولا بد أن نعلم حقيقة يلبس فيها هؤلاء أنه ينبغي التفريق بين الرد والطعن ليس كل رد طعن كما أن ليس كل طعن رد قد يكون الرد ردا علميا وصاحبه يتأدب مع المردود عليه خاصة إذا كان من أهل العلم طالبا أو عالما والقاعدة عندنا أن العالم يرد خطأه وتحفظ كرامته وقد نخالف العلماء في المسائل الفرعية أو قد نخالفهم في مثل هذه المسائل المنهجية إذا اعتقدنا أنها أنهم جانبوا الصلاة أنا مثلا الشيخ ربيع يرى أن من الإسباب إسباب الكفر ولا دليل على هذا قد الحديث فيه ضعيف والضعيف لا يغنى عليه حكم لو أن الشيخ ربيع يأمرني بكم الثور أطيعه لأجل أنه الشيخ ربيع لا لا أطيعه لأني لا أعتقد هذا بأدب شيخ أنا لا أعتقد هذا أنا خلاف ما تعتقد وليس لك أن تلزم بهذا الشيخ ربيع في مسألة المنهجية يقول عن الشيخ بلقوس أنه يصاحب الصوفية أو عن الشيخ محمد أنه ممن حاد الله ورسوله أو أن فواز المدخلي أعلم وأفضل من محمد بن هادي بن خليل أنا ملزم بأخذ كلام الشيخ هذا أبدا لا يجوز لي أن أخذ به لأني أعلم يقينا أنه خلاف أعلم يقينا أن شيخنا الشيخ القوس ممن فضح الصوفية في بلادنا ولله الحمد وممن جاهدهم وفضحهم بكشف بدعهم وصفحاتهم ويقنون له العذاب كيف يكون صاحب الشيخ محمد بن هادي العالم الفاضل المحدث الحاضر كيف اعتقد انه ممن حاد الله ورسوله والمحاده لله والرسول تعني الكفر تعمل كفر وسئل عن هذا الشيخ الشيخ العقبال فأجاب بهذا هذا حكم بالتكفير كيف أعتقد في مثل هذا المهرج أنه أعلم وأفضل من الشيخ محمد بن يا سبحان الله العظيم يريدون منا أن نكون كما قال الشيخ محمد سيق له سيق له يعني كل ما يقال تمشي فيه على قاعدة على قاعدة على قاعدة بعض القوم اعتقد ولا تنتقد اعتقد ولا تنتقد ممنوع في حقك أن تنتقد وليس لك أن تنتقد ولو بعلم ولو بعلم ولو بعلم هذا ليس من منهجه هذا مخالف لأصول منهجه والحمد لله في مسألة التقليد الشيخ ربيع أيامها نصر الحق ورد على الشيخ فالح غفر الله لنا وله ومن افضل أخطأ إلى ما قدم فالله يقول قد من عليه ربنا بتوبة رد عليه ردا مفهما بالأدلة والحجج ودافع عن أحد أبنائه رأى أن الحق معه لأنه حذر مني تحذيرا شديدا ونسبني إلى الدعاة على أبواب جهنم قال هذا لا تحضر مجالسه ولا تسمع له هذا من الدعاة على أبواب جهنم يعني تخالفه في مسألة تصبح من دعاة الضلالة نسأل الله جل وعلا أن termasuk di antara prinsip mereka dan kaidah mereka yang mereka hendak mewajibkan kepada salafiyin adalah prinsip prinsip taklid ini yang sebenarnya di diupayakan sebelumnya oleh Fadah Al-Harbi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Sudah meninggal. Di mana dia mengharuskan kepada sahabat ini untuk bertaklid kepada apa yang dia ucapkan. Namun upaya-upaya dia kembali dengan kegagalan dan demikian pula mereka mereka ini yang melakukan berbagai macam upaya-upaya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Falad Harbi Akan tetapi mereka semua kembali dengan kegagalan. Sebab kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Namun kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan tiba dan berbeda antara taklid dan tiba. Adapun taklid engkau mengambil ucapan seseorang tidak dibangun di atas dari atau tanpa dari maka ini pada hakikatnya merupakan perkara yang keliru perkara yang batil dan seorang mukallid, seorang yang bertakwa itu tidaklah disebut sebagai seorang alim sebagaimana yang dalam oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan pada hari hari ini sebagaimana kita menghadapi apa yang diucapkan oleh Faleh maka demikian pula yang hendak dilakukan oleh mereka dengan melakukan terbis bentuk penyamaran terhadap kebenaran dengan penuh cercaan dan hendaknya kita mengetahui bahwa kita harus membedakan antara al-raddu dengan al-ta'an membantah dengan mencerca kalau membantah membantah itu dengan cara ilmiah dengan menyebutkan hujjah dan seorang yang membantah dia senantiasa beradab terhadap yang dibantahnya lebih terkhusus lagi apabila yang dibantah itu termasuk dari kalangan para ulama dan kaidah yang kita berjalan di atasnya bahwa seorang alim kesalahannya dibantah. Namun kehormatannya tetap dijaga dan dipelihara. Terkadang tidak menyelisihi seorang alim. Seperti dalam permasalahan-permasalahan manhaj ini. Tatkala kita meyakini bahwa alim tersebut menjauhi kebenaran, menyelisihi kebenaran. Seperti misalnya Syekh Rabi' bahwa beliau berpendapat termasuk di antara isbal adalah isbal al-kum apa ya lengan apa eh apa iya lengan apa ini Hah? lengan baju gitu ya isbal al-kum Syukuri menganggap bahwa apa yang menutupi ya, uh, eh, pergelangan tangan ya, yang menutupi pergelangan tangan maka ini termasuk isbat dan kata beliau ini tidak ada dalilnya dan hadis yang meriwayatkan tentang hal itu adalah hadis yang baik Kalau Nah, kalau seandainya Syekh Robi beliau ya, Nah, kalau seandainya Syekh Robi mengharuskan aku untuk mengikuti beliau dalam hal ini bahwa saya harus mengangkat di atas pergelangan tangan bagianku, saya tidak akan mengikutinya. Sebab saya menganggap bahwa pendapat beliau keliru dan tidak ada keharusan bagiku untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Syekh Nabi Ketika Syekh Rabi' mengatakan tentang Syekh kami, Syekh Firkus, bahwa beliau berteman dengan Sufi, Atau beliau mengatakan bahwa Syekh Muhammad itu termasuk yang menentang Allah dan Rasulnya. Atau dia mengatakan bahwa itu lebih berilmu daripada Muhammad bin Ali. Apakah saya harus mengikuti apa yang beliau ucapkan itu? Tidak diperbolehkan bagiku untuk sependapat dengan apa yang beliau sampaikan. Karena saya mengetahui secara meyakinkan bahwa Syekh Bagus termasuk yang membuka kedokam sufiyah dan melakukan perlawanan kepada mereka dan menyingkap bidah mereka. Bagaimana bisa dikatakan bahwa beliau berteman dengan Sufia? Asyik Muhammad, beliau adalah seorang alim, hadith, hafad. Bagaimana mungkin saya bisa meyakini bahwa beliau seorang yang menentang Allah dan Rasulnya? Orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu berarti berkafiran terhadapnya. Sebagaimana Syekh Al-Abbad Hafizullah ditanya tentang perkataan ini eh, menisbatkan pada seorang bahwa dia menentang Allah dan Rasulnya maka beliau mengatakan ini adalah hukum takfir terhadap orang yang dinisbatkan kepadanya bagaimana mungkin aku bisa meyakini seperti orang yang menyimpang ini bahwa dia lebih berilmu atau dia lebih afdal daripada Syekh Muhammad maka seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bahwa mereka ini menginginkan kita ini digiring oleh mereka. Semua apa yang mereka ucapkan harus berjalan, harus diterapkan. Itu yang mereka inginkan. Maka ini sejalan dengan apa yang menjadi kaidah sebagian kaum diajarin wala tapi yang ini saja jangan kamu protes. Yang ini saja tidak usah membantah. Walaupun engkau membantah dengan ilmiah, tak boleh. Ini bukan manhaj kita. Ini menyelisihi prinsip-prinsip manhaj kita. Maka permasalahan taklid Syekh Rabi'if Allah Ta'ala Beliau telah membela kebenaran ketika beliau membantah Syekh Khalid semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami dan beliau di mana Syekh Rabi membantahnya dengan bantahan yang dibangun di atas hujjah dengan dalil-dalil dan beliau membela salah seorang dari anak-anak beliau yang beliau maksudkan adalah beliau sendiri Syekh Rabi membela apa yang menjadi sikap beliau disebabkan karena hari itu mentahdir dengan tahdir yang keras terhadap beliau dan bahkan dia sampai menyebutkan bahwa beliau termasuk di antara dai yang mengajak di atas pintu-pintu neraka jahanam Karena menyelisihi sikapnya Farah dalam satu permasalahan. Subhanallah, satu permasalahan yang diselisihi dan kemudian menjadi dai di atas pintu-pintu jahanam. خلاصة لما ذكرت أود أن أختصر على إخواني الطريق بذكر كلمات متقابلات تدل على ما عليه القوم وما أنعم الله جل وعلا به علينا وهذا مهم جدا يا إخوان علينا أن نحمد الله جل وعلا أن كنا من هذا الطرف ولم نكن من الطرف المقابل مع ما مع أن من يعادينا في الطرف المقابل كانوا منا يجالسوننا ويصاحبوننا ولكنهم اعتدوا لا علينا فحسب اعتدوا على منهجنا واعتدوا على مشايخنا واعتدوا علينا بالكذب والتلبيس والافتراء أنا كمثال فقط أقول لهذا الذي يكذب علي عندكم ويدعي أني أطعن في الشيخ الألباني وأنا أعلم يقينا بل أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بغير علم أن هذا الرجل يعلم يقينا أن هذا لن يصدر مني وما صدر مني البتة وأتحداه لو كان صادقا أن يأتيني بشيء يصلح, يصلح يصلح أن يكون دليلا على ما قال Kesimpulannya dari apa yang aku sebutkan dan saya ingin meringkas kalimat-kalimat yang berkaitan tentang hal ini yang pada hakikatnya menunjukkan tentang hakikat kaum tersebut dan sebetulnya menunjukkan tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan Dan ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Wajib bagi kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berada di bagian yang ini dan kita tidak termasuk di bagian yang menyelisihi. Meskipun kita mengetahui bahwa orang-orang yang memusuhi kita yang ada di barisan barisan sebelah. Mereka berjalan bersama kita sebelumnya. Akan tetapi mereka melampaui batas terhadap kami, terhadap para masyarakat kami dengan penuh kedustaan dan talbis dan penuh fitnah. Dan saya sebagai perwisata saya ingin mengatakan kepada orang yang berdusta dan menisbatkan kepada saya bahwa saya mencerca Syekh Al-Albani. Bahkan saya berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat kali ini bahwa orang ini yang mengucapkan ini dia meyakini secara pasti bahwa ucapan itu tidaklah berasal dari itu. dan aku menantangnya kalau seandainya dia jujur dia silakan membawakan kepadaku sesuatu yang mungkin bisa dijadikan sebagai dalil atas apa yang dia ucapkan. ومن فضل الله جل وعلا علينا أن الله جل وعلا وهب لنا الشجاعة عندنا الشجاعة في مواجهة هؤلاء ومواجهة دين لأننا ولله الحمد والمنة لسنا ظلما حتى في حق من خالفنا نسير على قول ربنا جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى وعلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنت ولا تخر من خان termasuk dari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita keberanian keberanian di dalam menghadapi mereka ini dan menghadapi selain mereka. Karena kami meyakini bahwa kami bukanlah orang-orang yang berbuat zalim. Walaupun terhadap orang yang menyelisihi kami, kami berjalan di atas bimbingan firman Allah Subhanahu wa taala ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا wa هو أقرب Janganlah menjadi sebab kebencian kepada satu kaum menyebabkan engkau tidak mampu bersikap adil bersikap adil hal itu lebih mendekatkan dirimu kepada takwa demikian pula kami berjalan di atas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan adil amanah ila man iktamana wa la takhunul tunaikanlah amanah kepada yang diamanahkan kepadamu dan jangan engkau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. هذه الكلمات المتقابلات التي من خلالها استشعر نعمة الله علينا أولها هو صاحب الحق صاحب شجاعة شجاعة بالحق بالصدع به وبمواجهة من يخالفه وهذه من نعم الله عليه أما القوم بمقابل هذه الكلمة تبتلوا بالجبن والخسة يجبر أن يواجهك بما يفتريه عليه لأنه يعلم هو قبل غيره أنه باطل من توفيق الله جل وعلا لنا أنه وفقنا للصدق في كل شيء للصدق في كل شيء ونتحرى الصدق في كل شيء والقوم ابتلوا بالكذب بالكذب والتدبيس وهو أخو الكذب فيما يقولون في اتهامهم لغيرهم بقلب الحقائق وتغييرها والأدلة على هذا كثيرة الأدلة على هذا كثيرة وقتنا هذا لا يسع ذكرها احنا قبل ذكرنا أصل هذا فتنة هؤلاء ولما بينا صحفتهم كما عين واحدة منهم بمسألة واحدة من كثير مسائله التي تدل على جهل مسائل كثيرة ويا ليتها جهل في مسائل فرعية جهل في مسائل اعتقاد كما قال شيخنا الشيخ محمد ابن هادي حفظه الله جل وعلا في مسألة مسائله قال والله هذه المسألة لا تجهلها حتى العجائز عندنا عجائزنا لا تجهلها هذا يتصدق ويقدر ويشيخ وأفضل منه وأعلى من الشيخ محمد تصدر منه مثل هذه الطبعات نسأل الله العافية Maka kalimat-kalimat ini yaitu kalimat-kalimat yang berlawanan dari sela-selanya kita sangat merasakan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Mohon Allah Azza wa menganugerahkan kepada kita kebenaran keberanian keberanian di atas hak dalam membela kebenaran dan dalam menghadapi yang menyelisih. Adapun mereka kaum tersebut sebaliknya dalam perkara ini mereka ditimpa dengan rasa takut ditimpa dengan kehinaan, ditimpa dengan sifat pengecut, maka mereka tidak berani berhadapan dengan Sebab mereka sendiri pada hakikatnya mengetahui sebelum yang lain bahwa mereka berjalan di atas kebatilan. Kemudian yang kedua bahwa Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada kita untuk senantiasa jujur dalam segala hal dan menjaga kejujuran tersebut dalam segala sesuatu. Sementara mereka itu tertimpa dengan penyakit dusta dan melakukan talbis menyamarkan kebenaran tersebut dan televisi itu adalah saudaranya dusta. Kebiasaan mereka dalam berdusta, dalam memfitnah, dalam memutarbalikkan fakta. Dan dari lebih tentang hal ini banyak sekali tentang mereka. Dan waktu kita tidak cukup untuk menerangkan. Dan kita telah menyebutkan asal fitnah mereka ini. Sekian banyak dari permasalahan-permasalahan yang mereka sebutkan yang itu menunjukkan tentang kejahilannya. Kalau seandainya mereka hanya jahil dalam permasalahan-permasalahan furu, namun hakikatnya mereka jahil dalam permasalahan akidah. Sampai disebutkan oleh Syekh kami, Syekh Muhammad, Hafidhullah Ta'ala, ketika beliau membantah perkataan salah seorang dari mereka soal firman, Maka beliau mengatakan demi Allah permasalahan ini sampai nenek-nenek tua yang ada di negeri kami di tempat kami itu tidak tidak jahil tentang hal ini. Tapi kok orang ini bisa jahil tentangnya? Lalu dikatakan bahwa orang ini lebih berilmu daripada Syekh Muhammad. Maka ini adalah merupakan bentuk uh, sesuatu yang mengada-ada dan kedustaan. وفقنا الله جل وعلا للاتباع اتباع الحق كائنا من كان قائله ووقع القوم في حماة التقليد يقلدون غيرهم وهذا لجهلهم لأن التقليد بضاعة الجاهل لا يقوى على مجرد النظر في الأدلة وتقديم الراجح ورد المرجوح حرض هؤلاء وهذا من كذبهم وافترائهم وافتروا علينا وربما على غيرنا فعلوا ويفعلون هذا استجاب السلفيون لهم وأحجموا عن المشاركة في مثل هذه الدورات الحمد لله رب العالمين حضروا في باركان بابان حضروا في آه، ما كسر وهذا من فضل الله عليكم يحمدون الله أنكم في هذا الطرف ولست في الطرف الآن أنعم الله جل وعلا علينا باتباع الحق وهذا الذي نصنع به دائما وابدا قبل هذا وبعده واثناءه وبعده نحن مع الحق ووقع فعلناه في فرية نحن مع الكبار نحن مع الكبار أي الكبار أحدهم قلت له أتعتقد أن الشيخ فوزان من الكبار صدقوني يا إخوان سكت سكت لا يقوى الجواب مثل ما قلت سابقا ليست له الشجاعة هو من الكبار رغما عنك بل نعتقد أنه أكبر من الشيخ الفوزان آه، أكبر من شيخنا الشيخ ربيع وهذا يشهد به الشيخ ربيع فنحن ما الكبار شيخ الفوزان قال عليكم بالشيخ محمد بن هادي نحن معهم ألست مع الكبار؟ لكنها لكنهم أرادوا تقييد ومثل ما يقال ضيق واسعا شيخان فقط هم الفتن الشيخ الفوزان ليس منهم الشيخ العباس ليس منهم الشيخ الحيدان ليس منهم وهذا من تناقضه وكذلك أهل الباطل يتميزون التناغم في المواقع في كل شيء اعتقد هذا تسلم وسر على هذا المنهج القويم تصل بإذن الله كن مع الحق فنحن مع الحق ولله الحمد والمنه هذا الحق نطق به الصغير أو نطق به الكبير لأنه قد يوجد في أنها ما لا يوجد في البحر يقولون قد يوجد في البحر ما لا يوجد في البحر الأسماك هذه الأسماك مثلا سبع سبع يعني قد يكون واحد أقل علما وشأنا من واحد كبير ويكون معنا مسلم ثم اخترقت الأنهار في البحار أليس كذلك؟ الله المستعان نعم Allah Azza wa Jalla taufik kepada kita untuk mengikuti al-haq dan berjalan di atasnya dalam kondisi apapun. Sementara kaum tersebut mereka terjatuh dalam kemungkinan taklid dan ini disebabkan karena kejahilan mereka. Sebab taklid itu adalah datangnya orang yang jahil. Dia tidak mampu untuk mengucapkan sesuatu berdasarkan dalil dan memandang sesuatu dengan dalil dan lebih menguatkan yang rajin lalu kemudian membantah yang lemah maka mereka ini terjatuh ke dalam kelompok taklid tersebut. Lalu kemudian mereka pun berdusta dan mengada-ada. Lalu mereka menisbahkan yang kepada kami bahwa mereka melakukan ini, melakukan itu dari apa yang hendak mereka berbuat. Lalu apakah sebabnya kemudian memenuhi dan menjawab semua mereka. Lalu mereka tidak lagi, Sahabat tidak lagi ingin ikut serta dalam menghadiri daurah-daurah yang seperti ini. Alhamdulillah. sahabat mereka tetap saja menghadiri. Mereka tetap hadir di Balikpapan, di Makassar. Maka kalian memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian berada di atas uh, bagian ini dan bukan bagian dari mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk mengikuti hak dan berjalan di atas agama ini. Kami membela dalam kondisi apapun kami senantiasa bersama dengan kebenaran sebelumnya dan setelahnya kami selalu bersama dengan al Adapun sikap mereka dan kedustaan yang mereka sebarkan ketika mereka mengatakan kami bersama kibar. Kibar yang mana yang mereka maksudkan? Demi Allah saya mengatakan kepada salah seorang dari mereka Apakah engkau meyakini bahwa Syekh Al-Fauzan itu termasuk masuk kita? Maka dia pun diam. Dia tidak berani menjawab seperti yang aku katakan sebelumnya bahwa mereka ini memiliki sikap atau sifat pengecut dalam perkara ini. Bahkan saya meyakini bahwa Syekh Fauzan itu lebih hebat daripada Syekh Robi Dan itu adalah persaksian dari Syekh Robi sendiri. Dan beliau Syekh Al-Fauzan termasuk dari kalangan kibar beliau beliaulah yang mengatakan hendaknya kalian mengambil ilmu dan mengambil faedah dari Syekh Muhammad bin Hadi akan tetapi mereka ini hendak mempersempit sesuatu yang luas. Mereka hendak mempersempitnya. Syekh Fauzan termasuk juga ulama, Syekh al termasuk juga ulama, Syekh Al-Nuhaidah termasuk juga ulama. Akan tetapi mereka hendak mengatakan kibar itu hanya dua saja. Maka demikianlah ahli batin senantiasa terjadi tanahku kontrol, kontradiksi dalam ucapan-ucapan mereka dalam segala hal. Adapun kami kami bersolat mana dimanapun dan kapan kapanpun. Meskipun yang mengucapkannya itu anak kecil atau orang dewasa, sebab sesungguhnya uh, kita berjalan bersama dengan Allah. Sebab terkadang ditemukan di sungai apa yang tidak ditemukan di lautan. Kadang-kadang ditemukan di sungai apa yang tidak ditemukan di lautan. وفي الجامعة يعني وقد في يوم الحمد حضروا وأفشلوا مخطط القوم وصبروا حتى بعد العشاء لم يتعب الا المترجم اصلح الله ختاما انصح اخواني بالتمسك باصول منهجهم وفائده كنت ذكرتها لاخواني المدرسين في الصباح افادها الشيخ محمد فاز بور وفقه الله أن في هذه الأحداث ظهرت أو ظهر أن الكثير من الشباب السلفي بعيد عن حصول سلفيته ما دام أن الكثير منهم انجر وراء هؤلاء وانحرف هذا الانحراف وأنهم يفتقرون للعلم الصحيح ولهذا نصيحتي لإخواني ونحن في هذا المركز العلمي أن يجتهدوا مع إخوانهم في العلم النافع على طريقة مرضية ومنهجية سليمة وهؤلاء الشباب أمانة في أعناقهم أولادنا أمانة في أعناقهم وسررت كثيرا في قراءة هذا الإمام جزاه الله خير الجزاء بهذه التلاوة الطيبة نسأل الله عز وجل أن يجعله من علماء هذه الأمة مثل ما قلت في مركز ابن القيم أن يكون قمرا من الأقمار وإخوانكم يخبرونكم عن هذا المعنى فأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وأن يبارك في جهود الجميع وما عليكم من هؤلاء سيروا معنا على نصيحة شيخنا ألا وهي التهميش والتهميش بالإعراض عنه وعدم إشغال أنفسكم بهم لأنهم ليسوا شرك لأنهم ليسوا شرك والله العظيم نستفيد من علمائنا ومشايخنا ونجدهم ونعرف لهم قدرهم دائما وابدا قبل هذا وبعد هذا لان هذا من اصوله هذا من اصوله لاجل هذا نبهت على التفريق بين الرد والطعن الطعن لا يجوز نحمد الله أننا لم نبتلى بما ابتلي به القوم من الطعن في العلماء بمثل تلك الطعونات الفاجرة نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية كما نسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأسأل الله أن يوفقني وإخواني دائما أبدا لما يحبه ويرضاه وجزاكم الله خيرا على حسن الضيافة والكرم وحسن الذكر الأخ الكريم أخونا عبد الصمد بارك الله فيه ومن معه من إخوانه من آه، المدير ومن المدرسين ومن أبنائنا وطالبتنا وصلى الله عز وجل أن يجعل من مركزكم هذا منارة من منارات التوحيد والسنة في هذا البلد الحبيب إلى قلوبنا وبارك الله فيكم جميعا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك sebagai penutup dan alhamdulillah bahwa salafi tetap menghadiri daurah-daurah ini dan mereka berhasil menggagalkan maka kaum tersebut dan para ikhwan tetap bersabar alhamdulillah Tidak ada yang capek kecuali penerjemahnya. Maka sebagai penutup saya menasihati saudara-saudara untuk senantiasa berpegang dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Dan satu faedah yang tadi sempat saya sebutkan kepada saudara-saudara para madaris yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Bazmul bahwa peristiwa-peristiwa yang terakhir ini terjadi itu menampakkan atau menyingkap bahwa sesungguhnya banyak di antara para pemuda syafi itu jauh dari memahami prinsip-prinsip salafiyah. Maka inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya penyimpangan pada mereka. Mereka menyimpang dari prinsip-prinsip salafiyah dan mereka merendahkan dan menghinakan ilmu yang sahih dan prinsip-prinsip yang sahih tersebut. Maka nasihatku oleh karena itu aku nasihati kepada saudara-saudaraku dengan nasihat untuk bersungguh-sungguh bersama dengan saudara-saudaranya di dalam menutup ilmu yang bermanfaat ini dengan metode yang dihukum, metode yang benar dan dengan manhaj yang sahih dan hendaknya diketahui bahwa para pemuda ini merupakan amanah yang ada di pundak-pundak kalian dan sesungguhnya aku senang aku gembira sekali mendengarkan bacaan imam sholat kita bacaan yang sangat baik sekali. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan beliau termasuk di antara para ulama sebagaimana aku juga mendoakan anak-anakku dari para santri di Balikpapan agar semoga mereka menjadi bulan menjadi bulan-bulan purnama dan ini akan diterangkan maksud beliau ketika di sana bahwa eh, bulan dan maksudnya menjadi para ulama yang sebelumnya mereka dari bintang-bintang kecil kemudian menjadi bulan-bulan purnama memiliki cahaya yang terang benderang dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah azza wajalla memberi taufik kepada kita semua dan memberikan keberkahan kepada upaya kita semua. Maka tidak ada jalan bagi kalian dalam perkara ini kecuali hendaknya kalian terus berjalan di atas dakwah ini di atas manhaj ini Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Kaman, Syekh al bahwa sikap kita terhadap mereka adalah meninggalkan mereka, berpaling dari mereka, tidak menyibukkan diri kita terhadap apa saja yang mereka ucapkan. Karena dalam pandangan kita mereka tidak ada apa-apanya sama sekali. Tidak teranggap sama sekali demi Allah kita mengambil faedah dari para ulama kita, para masyair kita. Kita memuliakan mereka. Kita menghormati mereka, mengetahui kadar kedudukan mereka. Karena ini adalah merupakan bagian dari usul dari prinsip-prinsip manhaj kita. Oleh karena itu telah kita terangkan tadi perbedaan antara membantah dengan menjauhkan kita tidak mencerca, namun kita membantah ketika terjadi keliruan. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Azza wa tidak menjadikan kita seperti mereka yang gemar menyebarkan cercaan-cercaan yang fajar yang penuh dusta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala agar memperlihatkan kepada kita kebenaran sebagai satu kebenaran dan memberikan rezeki kepada kita untuk mengikutinya dan memperlihatkan kepada kita kebatilan sebagai satu kebatilan dan memberi rezeki kepada kita untuk menjauhinya sebagaimana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberi taufik kepada apa yang dicintai dan diridainya dan saya mengucapkan jazakumullah khairan atas baiknya menyimakkan antum terhadap uh, kajian ini, hadap materi ini, dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan atas baiknya kalian di dalam memberi jamuan dan saya menyebutkan secara khusus saudara kami Abdul Samad Demikian pula para ikhwannya, saudara saudara yang dari kalangan dari budi, demikian pula para pengajar. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan maaf ini menjadi mercusuar dalam menyebarkan tauhid dan menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum jami'an. Sampai jumpa. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم